Tapi bismillah. Sekarang selanjutnya yang kita bahas adalah kinayatul adat berikutnya adalah kaayin. ka'ayin nanti dia dibaca ka'ayin dengan nun sukun seperti yang tertulis di kitab kita ini atau nanti ada penulisan yang lain dia dibaca ka'ayin tapi dengan ya yang ditanwin jadi ayun Kemasukan kaf harfu jar bacanya ka'ayin tanpa nun. Dan dua-dua itu nanti disebutkan ya. Kalau di kitab kita ini hanya langsung disebutkan ka'ayin. Nun sukunnya terlihat dan tertulis. Ada yang menulis dengan cara ka'ayin tanpa nun. Jadi kaf, kemudian hamzah, alifnya itu, kemudian ya yang berharokat kasroh tanwin. Bacanya kain juga gitu. Nah, dua-dua itu itu sama-sama termasuk dari kinayatul adad. Ya, kalau di kitab lain seperti dalam kitab Nahu Muyassar disebutkan seperti itu. Ka'ayin dengan seperti punya kita ini ada nun sukun terakhir atau ka'ayin tanpa nun sukun, yaknya langsung yang berharokat kasroh tanwin. Sekarang lihat. kain hiya mislukam al-khobariyah. Kain ini seperti kam al-khobariyah. Berarti termasuk digolongkan dari isim mabni. ya dia sama dengan kam khobariyah berarti termasuk dari ismul kinayah yang mabniyun ala sukun Ham? Dia mabniun alas sukun. Di sini ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau di kitab kita dikatakan ka'in hia mislukam al khobariyah haisu tadullu al kasroh. Dia itu menunjukkan terhadap bilangan banyak namun belum jelas berapa banyaknya gitu. Ya. Dia menunjukkan terhadap bilangan yang banyak. Kemudian yang perlu kalian perhatikan salah satu sifatnya kam al eh, kaayin dia memiliki hak untuk terletak di awal kalam. Itu sifat dia. Ya. Makanya kalau kita dapatkan kaayin itu nanti selalu kita dapatkan dia diletakkan di awal kalam Kemudian diantara sifatnya lagi dia dikhususkan hanya masuk kepada fiil mudhari. Eh fiil madi, afwan. Ya. Dia dikhususkan hanya masuk kepada fiil madi. Artinya setelah dia itu setelah tamiznya nanti itu akan ada fiil madi. Seperti di kitab kita ya. Wa ka'ayyin min itu, amla itu ini fi'il madi. Atau seperti di Al-Qur'an juga dalam ayat yang lain wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Juga fi'il madi. Atau di ayat yang lain wa ka'ayyin min nabiyyin kotala, Ada kotala, ada ahlakna, semuanya fi'il madi. ini ka'ayin. Ka'ayin itu maknanya sama dengan kam khobaria, Menunjukkan pada bilangan banyak, cuman tidak ditentukan dengan jelas berapakah bilangan tersebut. Kalau bilangan banyak kemudian ditentukan itu bukan namanya kinayatul adad. Yang namanya kinayatul adad itu kita ingin mengungkapkan dengan sebuah bilangan namun tidak kita tentukan berapa pastinya bilangan itu. Seperti dia kini ya. Wa min koryatin. Berapa banyak dari sebuah negeri. Banyak gitu. Cuman berapa banyaknya itu kita nggak nggak disebutkan berapa jumlah. Yang penting ada banyak dari negeri yang Allah tahan. Allah tunda kehancuran negeri tersebut. Paham? Kemudian ingat kaidahnya, ka'ayyin ini punya hak untuk terletak di awal kalam. Artinya dia nggak boleh didahului oleh jumlah. Ya, dia tidak boleh didahului oleh jumlah. Dia harus terletak di awal kalam. Kemudian dikhususkan nanti ka'ayyin ini hanya masuk setelahnya fi'il madi. Ya, setelahnya itu masuk kepada fi'il madi. Makanya contoh-contoh yang ada di Al-Quran itu kita akan dapati setelahnya itu akan ada fi'il madi. Gak boleh fi'il mudori dan gak boleh fi'il amr. Kemudian tamiznya ya. Di sini di kitab kita sudah ada, cuman nanti ada bahasa yang lebih bagus. Dan hukum tamiznya hukum yang ketiga ini untuk kain kebanyakannya itu adalah mufrad dan dimajrurkan dengan min. Tamiznya dia nanti itu berbentuk isim mufrad kemudian dimajrurkan dengan min. Itu hukum paling banyaknya. Paling banyaknya datang dengan bentuk mufrad dan dijerkan dengan huruf jermin. Dan hukumnya sama dengan kamu khobariyah. Tidak butuh kepada jawaban. Karena ingat ya, dia kan disamakan dengan kamu khobariyah. Artinya berita yang disampaikan setelah kaayin nanti itu hanya bentuk pengkhobaran. Bukan bentuk bertanya gitu. Kalau Kamu istifhamiyah kan bentuknya untuk bertanya. Kalau kam khobaria itu bentuknya untuk mengkhobarkan. Ini loh ada beberapa bilangan. Nah, ka'ayin pun seperti itu. Fungsinya dia nanti hanya sekedar menyampaikan beberapa bilangan yang terjadi. Bukan dia bertanya tentang sebuah kejadian, bukan. Makanya seperti di kitab kita ini, wa ka'ayin min koryatin. Dan berapa banyak ya negeri yang saya tunda kehancurannya. Di sini hanya ingin disampaikan kepada kita, ada banyak negeri yang kehancuran mereka itu Allah tunda gara-gara mereka berbuat zolim dan Allah berikan perkara tersebut kepada mereka. Allah tunda siksaannya. Itu ada banyak negeri yang seperti itu. Paham? Dan ini disebut dengan bermakna pengkhobaran saja, penyampaian berita saja. Makanya eh, ka'ayin itu enggak butuh kepada jawaban. Sama seperti kam khobaria. Dia di, bentuknya hanya sekedar menyampaikan tentang beberapa bilangan. Bukan bertanya tentang beberapa bilangan. Kita lihat di sini, wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun dan berapa banyak dari sebuah negeri yang saya tunda kehancurannya. Wa hiya zalimatun dalam keadaan penduduk negeri itu berbuat zalim. Summa akhadnaha summa akhadtuha kemudian saya akan timpakan azab kepada negeri tersebut wa ilayyal masir dan kepada sayalah tempat mereka itu kembali dikembalikan. Sekarang kita lihat ka'ayyin khobariyatun bimakna kam. Dia adalah berbentuk khobaria pengkhobaran, penyampaian berita. Ya. Khobar yang tersampaikan bimakna yang maknanya sama dengan kam kam khobaria Wa ya fi mubtada'un dan dia di sini menduduki kedudukan rofa sebagai mubtada. Min harfu jarrin qaryatin ismun majrurun bimin wa alamatu jarri al-kasratu wal jar wal majruru tamyizun ayyin. Adapun jar dan majrur min qaryatin adalah tamyiznya ayyin. Amlaitu fi'lu madin mabniun ala sukun. Amlaitu adalah fi'il madi yang dia dimabnikan di atas sukun. Wata'u lil fa'il. Adapun taknya untuk fa'il. Tak di situ amla itu domi rofa muttasil. Ya. Fi mahali rof'in fa'ilun. Mabniun ala domi fi mahali rof'in fa'ilun. Wal jumlatu al fi'liyatu amlaitu laha fi mahalli rof'in khabarun ka'ayyin. Ya. Dan jumlah amlaitu laha di sini adalah fi mahalli rof'in sebagai khobarnya ka'ayyin. Itu sudah kita sebutkan. Nanti kain ini ada beberapa logo ya, ada beberapa pengucapan bahasanya. ta'yin nanti ada banyak bahasanya. Tapi yang paling masyhur tiga. Fungsinya semua sama ini. Sama-sama bermakna kam khobariyah. Ada beberapa bahasa yang muncul ya. Ini tambahan saja biar nanti ada pengetahuannya, tambahannya. Dia yang masyhur tiga. Dibaca ayin dengan nun sukun ka'ayyin. Atau nanti dibaca ka'ayyin dengan ya tanpa ada nun sukun. yaknya itu berharokat kasroh tanwin. Atau nanti termasuk lugoh yang masyhur dibaca kain. Ya maknanya sama. Kain, ka'ayin, ka'ayin. Itu sama-sama bermakna kam al-khobariyah. Dan hukumnya pun sama. Tamiznya selalu berbentuk isi mufrad yang dimajrurkan dengan min. Ya, tamiznya itu selalu berbentuk isi mufrad yang dimajrurkan dengan min. Sekarang kita ingin membahas i'rabnya. Kalau i'rabnya itu sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Ya, ditulis. Kalau i'rabnya nanti sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Mana penghapusnya? Dan ingat ya, sudah tadi anak katakan, dia itu mabeni termasuk dari ismul kinaya yang mabeni Artinya kalau dia dianggap mabeni i'rabnya nanti menggunakan fi mahalli. Paham ini? Karena dia dianggap sebagai ismul kinaya yang mabeni maka kalau mau ke ka'ayin itu nanti memakai fi mahalli. Entah fi mahalli rof'in, fi mahalli nasbin atau yang lainnya. Yang pertama, tulis fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Contohnya ka'ayyin min kitabin qara'ta. Ka'ayyin min kitabin qara'ta. Berarti kita nanti fokusnya gini. Salah satu cara menentukan kedudukan ke ayin adalah fokus lihat ke kedudukan tamiznya. Kalau aslinya kan korokta kitaban. Kitaban sebagai maf'ulun bi. Ketika kemasukan ke ayin, nanti kan dia dibantu dengan huruf jer sebagai tamiznya kan mufrad mansub. Eh, mufrad majrur dengan min. Ka'ayyin min kor, ka'ayyin min kitabin korota. Berarti kalau kita lihat dari fiilnya muta'addi dan kitaban harusnya menjadi maf'ul bi, berarti ka'ayyin di sini adalah kina ismu kinayatil mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi mabniun ala sukun ya. Dia tentunya ka'ayin itu mabniun ala sukun. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya fi mahallin nasbin maf'ulun fi. Ya. Fi mahallin nasbin maf'ulun fi. Contohnya ka'ayyin min lailatin sah saharta ka'ayin min laylatin saharta berapa malamkah engkau itu begadang ka'ayin min laylatin harusnya kalau aslinya kan sah sahartu lailatan berarti lailatan di situ adalah maf'ul fi zorof Zorof zaman. Berarti kalau dia majrur dengan min sebagai tamisnya ka'ayin, berarti ka'ayinnya nanti di sini ismul kinayati mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Sahartu lailatan. Lailatan dibaca nasab di situ sebagai maf'ul fi, amilnya adalah terletak setelah fi fiilnya. Contoh berikutnya masih maf'ul fi ini ya, tapi yang dia zorof makan nanti. Kalau yang tadi kan zorof zaman. Ka'ayyin min milin masyita berapa milkah kamu telah berjalan min milin dia di sini zorfu makanin Yang berikutnya fi mahalli nasbin maf'ulun mutlak. Fi mahalli nasbin maf'ulun mutlakin. Contoh ka'ayyin min ziyaratin zurnaka ka'ayyin min ziyaratin zurnaka zara yazuru zurnaka ziyaratan aslinya nanti seperti itu ya kami telah mengunjungimu dengan sebenar-benar pengunjungan. Kami telah menziarahimu. Ka'ayyin min ziyaratin zurnaka. Ada masdar yang muncul setelah lafat fi'ilnya. Zaro yazuru ziyaratan. Masdar. Setelahnya ada lafat yang sama dengannya dari fi'ilnya maka berarti jelas dia di sini sebagai maf'ulun mutlak. Kalau begitu, ketika kita masukkan ke ayin, Ka'ayyin min ziyaratin zurnaka. Ka'ayyin di sini nanti ismul kinayati mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun mutlakin. mafulun mutlakin. Yang terakhir fi mahalli raf'in mubtadaun menduduki kedudukan rofa sebagai mubtada Namun syaratnya kalau dia berbentuk eh kedudukannya fi mahali rafin sebagai mubtada, syaratnya khobarnya nanti berbentuk jumlah atau shibhul jumlah. Khobarnya nanti berbentuk jumlah, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah terserah. Atau berbentuk shibhul jumlah. Berarti khobarnya nanti ingat nggak bisa berbentuk isim mu'rob. Isim zohir itu nggak bisa. Isim mabni juga nggak bisa. Karena khobarnya harus berbentuk jumlah. Jumlah ismiya atau jumlah fi'liya atau kalau tidak ada shibhul jumlah. Makanya tadi contoh kita di kitab kita apa? Amlaitu fi'lu madin mabniun ala sukuni wa ta'ulil lil fa'ili wal jumlatu al fi'liyatu fi mahalli raf'in khabaru ka'ayyin. Khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah kan. Robitnya nanti domir laha kembali ke korya. Ke ka'ayyin. Karena ka'ayyin di sini kan dianggap mu'annas. Karena koryatin sebagai tamisnya adalah mu'an mu'annas. Ingat kalau nanti dia fi mahali raf'in sebagai mubtada, i'rabnya eh khobarnya nanti harus berbentuk jumlah baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dan kalau berbentuk jumlah harus ada robit yang kembali ke tamiznya harus sesuai ya harus ada robit yang kembali kepada tamiznya Contoh. Ini contoh di kitab kita sebenarnya sudah ada, tapi Anda tambahkan contohnya lagi. Ka'ayyin min faizin. Ka'ayyin min faizin faza yafuzu fauzan faizun ka'ayyin min faizin karomahu zumala'uhu karomahu zumala'uhu sahabatnya Kaayin min faizin. Berapa banyak dari orang yang berhasil. Karomahu zumala'uhu. Sahabat-sahabatnya itu memuliakan dirinya. Kam di ka'ayin di sini fi mahali rofin sebagai tadak. Syaratnya ingat ya. Kalau dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada, syaratnya pasti jelas. Khobarnya itu wajib berbentuk jumlah, nggak boleh mufrad, nggak eh, nggak boleh mu'rab, nggak boleh mabni. Khobarnya harus berbentuk jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dan kalau berbentuk jumlah, nanti akan ada robit yang kembali kepada tamiznya. Tamiznya mana di sini? Min fa izin jenisnya muzakkar kan laki-laki. Sekarang kita lihat karomahu zumalauhu. Ada nggak domir muzakkar yang kembali ke faiz? Ada domir hu, karomahu. Jumlah isfi'liyah di sini wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli khobarun khabarun ka'ayyin. Jadi ukuran menentukan jenis mubtada kan ka'in dianggap sebagai mubtada ya. Untuk menentukan ka'in ini jenisnya apa, laki-laki atau perempuan sehingga domir yang kembali nanti bisa ditentukan domir laki-laki atau domir perempuan lihatnya ke tamyiznya dia ya karena tamiznya di situ adalah min fa izin laki-laki maka tulisannya karomahu domirhu laki-laki tapi kalau contoh di kitab kita tadi kaayin min koriyatin tamiznya adalah perempu perempuan maka domirnya yang kembali adalah laha. Domir ha, domir perempu, perempuan. Faham maksudnya? Khobarnya itu harus berbentuk jumlah, kalau enggak sibul jumlah. Sedangkan khobar kan bisa berbentuk mufrad ya. Baik isi mu'rob atau isi mabni kan. Kalau ini enggak, khobarnya harus jumlah. Semakin, jadi semakin mudah kita tandai gitu. Oh, kain di sini fi mahali rafin sebagai mubtada. Loh, kenapa? Karena dia punya khobar yang berbentuk jum, jumlah. Contoh-contoh yang tadi itu, yang kita sebutkan tadi, ya, semuanya itu juga berbentuk jumlah kan, jumlah fi'liyah kan? Seperti kam min laylatin saharta, jumlah fi'liyah. Cuman tidak mungkin kita jadikan kain di sini sebagai mubtada. Kenapa? Karena jumlah ini nggak punya robit yang kembali kepada mubtadanya. Laylatin muannas seharta tidak ada domirnya atau maful mutlak tadi ya kaayin min ziyaratin zurnaka kalau ziyaratin dilihat dia adalah mu'an muannas kan berarti kalau zurnaka kita mau menganggap ini jumlah fi'liyah sebagai khobar pertanyaannya mana robitnya yang kembali tidak ada robit, berarti dia di sini bukan mubtada. Jadi kalau begitu apa? Ziarotan sama zaro, zurna. Ini ada lafat isim dengan lafat fi'il. Berarti maf'ul mutlak. Masdar yang muncul setelahnya adalah fi'il yang semakna dengan dengannya. Jadi lebih mudah dibedakan ini. Meskipun kan tadi sudah disebutkan, setelahnya pasti fi'il fi'il madi kan? Tapi untuk menentukan dia fi mahali rofin sebagai mubtada, kalian harus lihat pada jumlah ismiyah, pada jumlah tersebut ada nggak robit yang kembali? Kalau ada robit yang kembali kepada tamiznya dan sesuai dengan jenis tamiznya, tamiznya muzakkar, robitnya muzakkar, tamiznya muannas, robitnya muannas, maka dia adalah fi mahli rafin mubtada. Itu contoh yang pertama. Anda tambahkan contoh yang kedua lagi. Untuk contoh mubtada'nya ya. Kalau yang tadi berbentuk jumlah fi'liyah Robitnya domirhu. Sekarang kita lihat Berarti jumlah di sini harus jumlah fi'liyah ya, jumlah ismiyah nggak bisa. Karena tadi kan salah satu haknya ka'ayin terletak di awal kalam dan setelahnya ada jumlah fi'li fi'liyah. Berarti rob, e, jumlah yang menjadi khobarnya nanti tetap jumlah fi'liyah. Faham ini? Tetap jumlah fi'liyah karena salah satu ketentuannya ka'ayin setelahnya itu ada jumlah fi'liyah. Berarti khobar berbentuk jumlah fi'liyah, cuman ada robit yang kembali kepada tamisnya. Sekarang lihat, ka'ayyin min kitabin. Contoh berikutnya ini ya. Ka'ayyin min kitabin sohabani. Ya, ka'ayyin min kitabin berapa banyak dari buku sahabani yang telah menemaniku. Di sini ka'in fi mahalli rof'in sebagai mubtada. Ada nggak robitnya? Ada robitnya ya. Sohaba fa'ilnya domir mustatir takdirnya huwa kembali ke tamisnya kitabun. Kitabun muzakkar, domir yang kembali juga domir muzak muzakkar. Maka jumlah fi'liyah ini fi mahalli rof'in khobarun. Enggak mungkin fi mahali eh, kain di sini enggak mungkin fi mahali nasbin. Enggak mungkin juga eh, fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi, maf'ul mutlak atau zorof, maf'ul fi, enggak mungkin itu semuanya. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena kita lihat konteks dari jumlah fi'liyah setelahnya. Kalau ada robit yang kembali kepada tamiznya, dari sisi jenisnya sama dan bilangannya sama, maka ka'ayin di sini dipastikan adalah jum, apa, fi mahali rof'in sebagai mubtada. cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita masuk pada al-istisna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka